على آله wa وبارك وسلم wa la حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du. kita memasuki bab yang baru yaitu babu salatid duha bab tentang salat duha ya. Eh, yang pertama adalah duha secara bahasa maknanya adalah terangkatnya matahari di permulaan siang terangkatnya matahari di permulaan siang. Kemudian ada pun secara istilah ya, salat duha maksudnya adalah solat yang dikerjakan di antara waktu terbitnya matahari. solat yang dikerjakan di antara waktu terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari sekitar antara 15 menit setelah terbit matahari sekitar 15 menit setelah terbit matahari sampai sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Itu waktu yang panjang dari sholat duha. Ketika isyrok telah sampai waktu afwan, waktu uh, terbitnya matahari ya, sudah sampai maka dilebihkan sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian waktu selesainya adalah sebelum zuhur sekitar 10 10 menit. Contoh misalnya sekarang zuhur jam setengah setengah satu, ya, setengah satu, maka setengah satu kurang 15 menit masih ada waktu duha. Jadi habisnya sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur tiba, waktu yang panjang ya. Kemudian waktu uh, sholat duha ini ya, memiliki nama yang lain selain namanya adalah salat duha. Salat yang dikerjakan di waktu duha. Adapun penamaan salat duha ini sebagaimana wasiat dari sahabat eh, wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Kata Abu Hurairah mengatakan, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tiga hal kepadaku, satu berpuasa tiga hari tiap bulannya, ini minimal puasa dalam satu bulan yaitu tiga, tiga hari. Kedua melaksanakan salat duha dua rakaat dan yang ketiga witir sebelum sebelum tidur. Kemudian nama lain dari salat duha adalah salatul awabin. Salatul awabin. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh uh, Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Yang artinya adalah salat awabin yaitu dilaksanakan ketika anak-anak onta kepanasan karena terik matahari. Awab secara uh, secara harfiah maknanya adalah orang yang kembali, orang yang kembali. Orang yang kembali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan itu disebutkan dengan awab. Maka orang-orang yang senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah dengan kembali melaksanakan ketaatan disebut dengan awab. Nah, salat duha disebut dengan salatul awabin. Salatnya orang-orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina tarmadul fisol ketika anak unta kepanasan karena terik matahari. Ini menunjukkan apa e, waktu yang afdal dari salat duha yaitu ketika anak unta kepanasan. Al fisol itu ya fisol kan diterjemahkan dengan anak unta. Secara bahasa makna fisol adalah diambil dari kata, eh, makna makna asal adalah fisol itu adalah aromlu pasir. Pasir yang panas tatkala matahari sudah terik. Panis eh, apa tadi? Pasir yang panas tatkala dia berada di atas terik matahari secara asal. Kemudian fisol eh, maknanya adalah onta, anak onta. Jadi ketika dia berada di padang pasir atau di tanah, kemudian sudah matahari sangat terik ya, maka dia kepanasan. Kenapa? Karena pasir yang ada di bawahnya juga ikut kepanasan. Maka dia kembali ke kandangnya ya. Maka disitulah waktu yang paling afdal untuk sholat duha, sekitar jam 10 atau 11. Kenapa demikian juga dinamakan sholat duha yang paling afdal? Karena waktu itu, waktu ketika itu adalah waktu orang sibuk-sibuknya dengan urusan dunia. Waktu jam 10 atau jam 11 lagi rame-ramenya berjualan. Nah, di waktu itulah ketika banyak manusia terlalaikan dengan kesibukannya, namun ada sebagian yang menyempatkan sholat duha, dia memerlukan perjuangan karena lagi rame-rame orang beraktivitas, maka sholat duhanya adalah sholat yang paling af, afdol. Kemudian nama lain dari salat duha adalah disebut juga dengan salat isyraq. Salat salat isyraq ya. Ini menurut istilah sebagian ulama fikih ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh eh, bin Bas bahwa kebanyakan orang menamakan salat duha dengan istilah salat syuruq atau salat isyraq. Tapi bedanya adalah kalau salat isyraq itu dikerjakan di awal waktu. Ya. Kalau dikerjakan di awal waktu, maka dia dinamakan dinamakan dengan sholat isyrok. Tapi kalau sudah jam 9, jam 10 itu bukan sholat isyrok lagi namanya, tapi sholat du, duha. Jadi sholat isyrok itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, di permulaan waktu duha. Tapi kalau sudah ke atas, jam 9, jam 10 bukan isyrok lagi namanya, tapi adalah sholat du, duha. Kemudian eh, ada lagi yang mengatakan nama dari sholat duha adalah sholatul abror. Sholatul abror. Ya. Abror itu adalah orang-orang yang baik secara bahasa. Salatul abror. Ini berdasarkan hadis Anas ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salli salat duha fa innaha salatul abror." Wasallim ida dakhal tabaytaka yaktu khairu baytika. Ini disebutkan di kitab Hilyatul Awliya kalangan Abu Naim Al-Asbihani. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Salatlah salat duha sesungguhnya dia adalah salat abror yaitu salatnya orang-orang yang baik orang-orang yang soleh dan ucapkanlah salam jika engkau masuk rumahmu maka akan banyak kebaikan di dalam rumahmu jadi ya seperti itu kalau kita masuk rumah maka ucapkanlah salam karena kita menginginkan kebaikan di rumah kita ya kebaikan juga kepada penghuni ruh, rumah maka biasakan mengucapkan salam Kadang kita mengucapkan salamnya hendak ke rumah orang, baru mengucapkan salam. Tapi ke rumah sendiri jarang mengucapkan salam. Ya, karena kita sudah merasa sangat akrab dengan keluarga kita. Jadi tidak mengucap, tidak mengucapkan salam padahal mengucapkan salam adalah salah satu sumber kebaikan untuk rumah kita sendiri. Kemudian eh, sebelum kita memasuki hadis-hadis yang ada di eh, kitab ini, ada beberapa keutamaan yang tidak disebutkan di kitab Imam Tirmidzi ini. Di antara keutamaan eh, salat duha adalah bahwa hadis Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa setiap orang yang bahwa setiap orang itu memiliki 360 persendian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil insani situna wa thalathuna mi'ati mafsil, an yatasaddaq an kulli mafsilin minha sadaqah. Qalu faman alladhi yutiqu dhalika ya Rasulullah? Qala an-nukha'ah fil masjid tadfinuha aw syai'u tunahihi 'anil tariq. Fa illam taqdir faraqat ad-duha tujzi'u anka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Maka para sahabat pun bertanya, lalu siapa yang mampu melakukannya bersedekah dengan 360 persendian? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan menghilangkan bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalan jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha dua rakaat. Sholat duha dua rakaat sehingga kita bersedekah dengan semua persendian kita yang berjumlah 360. Karena ketika seseorang sholat itu dia ada ruku, dia ada sujud, sehingga semua persendiannya bergerak. Ketika dia ruku, kedua tangannya mencekram, lututnya bergerak. Ketika dia sujud, ketika dia sujud kedua kakinya juga dia lipat, tergerakkan ya. Sendi-sendinya semua ber, bergerak sehingga mencukupi bersedekah dengan eh, dua salat dua rakaat salat duha uh, dia telah bersedekah dengan 360 persendiannya. Kemudian di antara uh, keutamaan ber, mengerjakan salat duha juga adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Robnya Allah Subhanahu Wa Taala berarti hadis adalah hadis kudusi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullah taala. Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, janganlah engkau malas atau lemah untuk mengerjakan empat rakaat salat di awal siang. Di antara pentafsirannya adalah salat du, salat duha. Karena aku akan mencukupimu di akhir siang. Allah mencukupi orang yang salat empat rakaat di awal siang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mencukupimu sampai akhir si siang. Nah, makna mencukupimu, ya. Al-Imam Al-Tibi menyebutkan maksudnya adalah akfika syughlaka wa hawaijaka wa adfa'u anka ma taqrahuhu ba'da salatika ila akhirin nahar. Al-Imam Al-Tibi menyebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmidzi. Beliau mengatakan maksud firman Allah Subhanahu wa taala aku akan mencukupimu di akhir siang. Maksudnya adalah aku akan mencukupi Aku akan mencukupi kesibukanmu dan hajat-hajatmu dan aku akan melindungimu dari sesuatu yang engkau benci setelah sholatmu sampai di penghujung siang. Jadi Allah akan apa namanya mencukupkan hajat-hajat kita dan melindungi kita dari sesuatu yang kita benci sampai kapan? Sampai akhir si siang. Ini termasuk keutamaan dari salat duha dikerjakan empat rakaat di awal di awal siang. Kita kembali ke kitab ya. Ada lagi Pak, sedikit lagi ada masih penjelasan tentang salat duha. Kemudian salat duha ini eh, dikerjakan jumlah rakaatnya maka minimal adalah dua dua rakaat. Jadi sangat minimal dari salat duha adalah dua rakaat dalam rentang waktu yang cukup panjang semenjak dia terbit matahari sekitar 15 menit kemudian sampai zuhur sebelum 10 menit. Sangat lama waktunya, minimal 2 2 rakaat. Kemudian adapun batasan maksimalnya berapa rakaat maka para ulama berbeda pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Maksimal dari sholat duha 8 rakaat. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa maksimalnya adalah 8 rakaat. Ada yang mengatakan maksimalnya adalah 12 rakaat. Ada yang mengatakan maksimalnya 8, ada yang mengatakan maksimalnya 12. Namun wallah alam pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada batasan maksimalnya ya. Tidak ada batasan maksimalnya. Ini berdasar dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat dari Muadzah ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat arba'a raka'atin wa yazidu masyaallah Allah azza Wajalla. Jadi kata uh, Muadzah bertanya kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, berapa rakaat salat duha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Jadi memang seperti itu ya para sahabat, para tabi'in, mereka sering bertanya kepada istri Nabi, kepada sahabat Nabi, dalam rangka apa? Untuk mencari ajaran Nabi entah tentang solat duha, solat malam dan seterusnya. Jadi e, eh, Muadzah bertanya kepada Aisyah berapa rakaat solat duha yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kerjakan. Maka Aisyah menjawab empat rakaat dan menambah sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti terkadang boleh empat, terkadang le, lebih. Dan di sini tidak ada pembatasan berapa lebihnya. Itu menunjukkan tidak ada batasan dalam mengerjakan sholat duha berapapun mau 12 mau 20 silahkan ya maka tidak ada pembatasan kemudian ada sebuah permasalahan ya yaitu uh, ulama berbeda pendapat seputar masalah sholat duha ada yang mengatakan sholat duha ini tidak dikerjakan terus menerus tidak boleh dikerjakan terus-menerus. Ada yang mengatakan sholat duha itu boleh dan bahkan dianjurkan untuk dirutinkan. Memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun kita uh, eh, walau alam ya, pendapat yang paling kuat adalah bahwa di, tetap dianjurkan untuk dikerjakan terus menerus. Dalilnya adalah perkataan siapa? Abu Hurairah tadi bahwasanya beliau tidak akan meninggalkan tiga wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sholat du, duha. Itu menunjukkan bahwa dianjurkannya sholat duha dikerjakan secara terus-menerus setiap hari. Kemudian ada permasalahan lagi tentang sholat duha berjamaah. Boleh enggak? Itu kan salah sunnah ya. Kemudian apakah boleh dikerjakan dengan berjamaah? Maka jawabannya adalah Sholat eh, salat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan sendiri boleh dikerjakan secara berjamaah jika tidak dilakukan secara terus menerus. Jadi intinya adalah boleh secara asal hukumnya boleh tapi tidak dikerjakan secara berkesinambungan setiap hari enggak. Sesekali boleh. Contoh kita di rumah kita kita berjamaah dengan anak-anak kita agar kita membiasakan mereka sholat duha. Tapi sekali-kali saja tidak dibiasakan setiap ha, setiap hari. Maka boleh kalau salat sunnah yang secara asal dikerjakan sendiri, boleh kalau berjamaah tapi dikerjakan tidak berkesinambungan sekali-kali saja. Kemudian kita uh, balik ke kitab Syama'ilun Nabi. Uh, hadis yang pertama, hadis nomor 288. Berkata Imam Tirmidzi, mah, uh, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ad-Dishki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am arba'a raka'atin wa yazidu azza wa jalla. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Kata Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Daud al tayalisi Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah. Ya, Syu'bah adalah di antara gelar beliau Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis. Dari Yazid Ar-Rishki beliau berkata, saya mendengar Mu'adzah berkata. Mu'adzah mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka Aisyah menjawab, "Na'am, iya." Afwan ulun salah terjemah. Ulun ulang, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallit duha?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka Aisyah menjawab, "Na'am, iya." Empat rakaat dan beliau bisa menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 4 rakaat, kadang 6, kadang adalah 8. Tadi ini adalah sebagai dalil bahwa tidak ada batasan maksimal dari sholat du, duha. Kita 2 rakaat kan untung itu nah. <laughs> Apalagi kalau pian sampai 8 subhanallah, 8, 6, 4 ya. 2 rakaat kan untung rutin pulang itu nah. Terkadang seminggu menggawi seminggu kadang itu. <laughs> Dua rakaat rutin subhanallah ya. Sedikit tapi rutin itu lebih bah, baik. Adwa muha wa in qalla. Ahabbul amal ilallah adwa muha wa in qalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang Allah paling cintai adalah yang dikerjakan berkesinambungan. Salat duha cuma dua rakaat, sangat minimal, tapi rutin setiap hari. Kadang jam 8, kadang jam 11, kadang jam 10, tapi dia rutin dua dua rakaat. Itu lebih Allah cintai. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hadis ini fihi bayanu fihi bayanun annahu sallallahu alaihi wasallam kan yusalli duha arba'an. Hadis ini menunjukkan menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha empat rakaat. Wa annahu yazidu minar rakaati masyaallahu ala hadzal adad. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menambah dari rokat-rokat duha apa yang Allah kehendaki atas bilangan ini. Maksudnya lebih dari empat, kadang bisa enam, kadang bisa adalah delapan dan seterusnya. Walihada idha tayassara lil muslim an yusalliya rak'ataini aw yusalliya arba'a au aw yusalliya sitta rokaatin au thamaniya rokaatin fala haraja alaihi. Syekh menyebutkan oleh karena inilah jika mudah bagi seseorang dia sholat dua rakaat atau dia sholat dua empat rakaat atau dia sholat enam rakaat atau delapan rakaat maka tidaklah mengah tidaklah mengapa ya kalau kelebihan semangat maka tambah empat lebih semangat misalnya tambah enam tapi berkesinambungan minimal ada dua rakaat yang pian kerjakan dalam sahah dalam sehari. Kemudian fakullu dzalika ja'at bihi sunnah. Maka semua itu sunnah telah datang. Maksudnya ada empat dua rakaat, empat rakaat enam 6 rakaat atau delapan, delapan rakaat. Sunnah sudah menjelaskan yang demikian. Kila dikatakan inna aktsaraha samanu rakaatin. Ada ulama yang mengatakan bahwa batasan maksimalnya adalah delapan rakaat. Wakila dan ada juga yang mengatakan aktsaruha sinta asyrata rakaatan, 12 rakaat, rakaat. Sebagaimana yang ulun sebutkan tadi. Yang mengatakan delapan adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dua belas rakaat maksimalnya adalah pendapat dari Hanafiyah. Ulama ulama Abu Imam Abu Hanifah atau Madhab Abu Hanifah. Batasan maksimalnya adalah dua belas. Wakila dan ada yang mengatakan laisa li aktsariha haddun. Tidak ada batasan yang maksimal. Maka seseorang boleh lebih dari 12, 14 misalnya. Balil insan an yatanaffala ma tayassara lahu fi hadzal waqti. Bahkan seseorang dia hendaklah sholat sunnah apa yang mudah untuknya di waktu i, ini waktu duha yang sangat panjang yang sangat lama ya. Sekitar uh, apa? Uh, jam berapa sekarang terbitnya ya? Berapa Abu Akila? Tambah 15. Anggaplah jam setengah 7 lewat 15. Jam 8 kurang 15 ya itu sudah waktu isyrok. Nah, pian misalnya sholat isyrok dua rakaat itu sudah mewakili du, duha. Karena isyrok adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, di awal waktu. Kemudian hadis yang berikutnya intinya adalah digawi sebenarnya. <laughs> Intinya adalah di digawi walaupun cuma dua dua rakaat. Sangat panjang waktunya baik. Antara jam 8 kurang 15 tadi sampai sebelum zuhur sebelum zuhur 10 menit. Anggap tadi misalnya Eh, zuhurnya jam setengah satu. Maka pian misalnya menggawi duha jam 12 lewat 15. Sempat dua rokaat lima menit untuk mengerjakan sholat duha. Apalagi hari Jumat. Pian datang misalnya jam 12 lewat 15. Maka langsung sholat, sholat duha. Itu mewakili sholat tahiyatul mas, masjid. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 289. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsani Hakim ibn Muawiyah Az-Ziyadi qala haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi Az-Ziyadi an Humaydin al-Tawili an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha sitta raka'atin Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna. Beliau berkata menceritakan kepadaku Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi. Kalau kalian perhatikan masalah sanad, Imam Tirmidzi meng mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna. Berarti beliau mengambil hadis ini bersama orang lain. Makanya beliau mengatakan menceritakan kepada kami, memberikan hadis kepada kepada kami. Berarti ada orang yang bersama beli beliau. Nah kemudian baru Imam Muhammad bin Musanna mengatakan menceritakan kepadaku berarti cuma beliau sendi sendiri. Jadi itu dibedakan antara menceritakan kepada kami dengan menceritakan kepada kepadaku. Menceritakan kepadaku berarti hadis ini beliau yang ketika itu meriwayatkan sendiri dari Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ziyad bin Ubaidillah bin Robi Az-Ziyadi. Jadi kemudian banyak lagi bersama beliau ada orang lagi, makanya beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi Az-Ziyadi dari Humaid Al-Tawil, seorang tabi'in, tabi'in yang masyhur Humaid Al-Tawil. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli duha sita rakaatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat. Kan tadi sebelumnya 4, sekarang 6. Maka tidak ada pertentangan karena kadang 4 Nabi mengerjakan, kadang juga eh, 6. Boleh pian bervariasi 4, kalau semangat 6, kalau semangat lagi 8 misalnya. Kemudian kalau misalnya futur benar jangan sampai ditinggalkan. Minimal pian mengerjakan 2 2 rakaat. Dan sholat sunnah ini agar kita bisa menjaganya Terkadang kan kita ini Pak apa namanya? Eh, ada masa-masanya koler benar kayak itu. nah. <laughs> Futur benar ya. Maka agar kita bisa mengerjakan salat sunnah, ya, maka kerjakan sekalipun dengan du, duduk. Itu sangat mudah Pak. Ya. Pian sembahyang salat sunat dengan duduk supaya jangan sampai meninggalkan salat sunnah itu. Sekalipun pahalanya tidak sesempurna ketika ber, berdiri. Salat, uh, kalau salat sunnah itu tidak wajib untuk berdiri. Bukan termasuk rukun kalau seandainya sholat sun sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat sambil du duduk. Terkadang beliau berdiri dulu, kemudian duduk di pertengahannya. Terkadang Nabi eh, duduk dulu, kemudian baru ber, berdiri. Maka boleh. Misalnya kita sembahyang sunat dua rakaat, berdiri dulu. Pindah banget rakaat kedua pian duduk, maka boleh. Atau misalnya pian mulai dengan duduk dulu, rakaat kedua kemudian baru pian ber, berdiri. Maka juga boh, boleh kalau salat sunnah. Kalau salat wajib maka hukumnya apa? Rukun, tidak boleh di ditinggalkan, berdiri. Tapi kalau salat sunnah maka boleh duduk, tetapi pahalanya tidak sesempurna ketika ber, berdiri. Ini cara kita ketika koler bana salat sunnah ya. Entah rawatib, entah duha, entah witir maka silakan kerjakan sambil du, duduk agar kita bisa menjaga salah-salah sunnah kita kerjakan secara berkesinambungan. Tetapi jangan jawab kata tarusan duduk terus. Pahalanya tidak sebanyak ketika ber, berdiri, ketika futur saja. Ya. Ketika koler benar hendak menggawi. Ya. Maka dibolehkan kita untuk sholat sunnah sambil, du, sambil duduk. Syekh menyebutkan bahwa fihi anna situ rokaatin. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat duha enam rokaat dikerjakan oleh Nabi. Wahwa la yata'aradu ma'a ma taqaddam an ummil mu'minin Aisyah li'annaha qalat wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. Fa huwa yusalli arba'an wa yusalli sittan wa yazidu ma syaa Allah. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi semua istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Makanya tidak boleh setelah Rasul meninggal, semua istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Kenapa tidak boleh dinikahi? Karena adalah ibu kita, ummul mukminin, ibunya orang-orang ber, beriman, nggak boleh menikahi ibu. Makanya eh, ini termasuk kekhususan ya dari istri-istri Nabi ketika Rasul meninggal maka tidak boleh umatnya menikahi siapa? istri-istri Nabi saw. alaihi wasallam karena ummul mukminin ibu kita sendiri, ibu kita sendiri. Kemudian hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya dari Ummul Mukminin karena Ummul Mukminin mengatakan dan Nabi menambah apa yang Allah kehendaki. Kan empat rakaat dan Nabi bisa menam, bisa menambah. Maka Nabi bisa sholatnya empat rakaat dan juga bisa sholat empat rakaat, enam rakaat dan juga bisa menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada per pertentangan. Intinya adalah digawi sekalipun dua rakaat, dua rakaat. Kemudian eh, hadis yang berikutnya nomor 290. Berkata Imam Tirmizi, Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummuhani fa innaha hadatsat fa innaha haddatsat anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala baitaha Yawma fathi Makkah faghtasala fasabbaha thamaniya raka'atin ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattu akhaffa minha ghayra annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujuda Hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan adalah hadis tersebut ada di kitab beli beliau. Contoh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis itu berada di sahih Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis itu berada di kitab Imam, Mus, Imam Muslim, sahih Muslim. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna. Beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis. Jadi ada beberapa ulama atau imam yang masyhur dengan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis ya. Di antaranya adalah Syu'bah bin Hajjaj. Di antaranya adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasanul Basri. Itu ulama-ulama Imam Bukhari juga. Itu ulama-ulama yang masyhur dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Yaitu uh, pemimpinnya orang-orang beriman dalam ha, dalam hadis. Syu'bah mengambil hadis ini dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila, beliau berkata, "Ma akhbarani ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummahani Tidaklah yang mengkabarkanku seorang pun bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali ummuha Hani. Jadi yang menceritakan beliau tentang salat duha adalah ummuha Hani. Fa innaha haddatsat kata Abdurrahman bin Abi Laila ini adalah seorang tabi'in bahwasanya ummuhani menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada penaklukan kota Makkah. Fagtasala fagtasala kemudian beliau di sini diterjemahkan apa ya? Mandikah berwudu. Kemudian beliau mandi, ya igtasala ya, bukan tawaddu'a. Fagtasala kemudian beliau mandi. Fasabbaha thamaniya raka'atin. Kemudian beliau salat delapan rokaat. Nah, di sini umuhani mengatakan dengan sabbaha. Sabbaha kan secara makna artinya apa? Bertasbih. Secara bahasa, maka Rasul bertasbih delapan rokaat. Maksudnya bukan bertasbih secara subha, secara bahasa bukan. Maksudnya adalah salat 8 rakaat. Karena salat itu isinya banyak tas tasbih. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ketika ruku subhana rabbiyal azim. Banyak isinya kalimat tas tasbih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Jadi 4 6 kemudian adalah 8. Ma kata Ummu Hani, ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattu akhafa minha. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sebuah salat yang lebih ringan darinya. Maksudnya apa? Salat 8 rakaat yang Rasul kerjakan ketika Ummu Hani melihat Nabi salatnya ringan tidak panjang. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya salat duha adalah tidak panjang. Sekalipun boleh, tapi sunnahnya afdalnya adalah dibaca pen pendek, dikerjakan pendek. Beda dengan sholat malam, tahajud. Sunnahnya apa? Panjang. Bahkan Nabi membaca surah Al-Baqarah, terus lagi Ali Imran, sehingga orang yang berimaman dengan Nabi keuyuhan. Ada sahabat yang kecapean ya. Subhanallah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya sholat sunnah. Maka sholat sunnah, apalagi ketika tahajud, maka boleh untuk memanjangkannya. Bahkan dianjurkan ketika sholat tahajud untuk memanjangkan sholat ya. Kalau pian hafal maka baca surah Al-Baqarah. Misalnya dalam dua rakaat ya. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ameta salun misalnya nggak apa-apa ya. Maka disunahkan pan panjang. Nah, tapi sebaliknya sholat-sholat sunnah di siang hari seperti sholat duha, sholat isyraq rawatib itu disunahkan untuk dipendekkan disunahkan untuk di dipendekkan. Ghairu annahu kana yutimur ruku' was sujud. E, selain bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maksudnya apa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat dengan pendek tidak melamakan. Tetapi beliau menyempurnakan ruku' dan sujud. Artinya tidak tergesa-gesa, tetap bertumakninah ketika ruku' dan sujud. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa ketika sholat duha maka disunahkan kita untuk memendekkan sholat. Dan boleh ya ketika kita membaca Al-Fatihah kita tambah dengan surah-surah yang pendekkah boleh. Tidak ada bacaan uh, surah yang khusus untuk sholat duha. Maka pian bacalah apa yang pian hafal. Entah surah Al-Kafirun, surah Ad-Duha, surah Al-Ikhlas dan seterusnya. Maka boleh-boleh saja. Kemudian kata Syekh eh, yang menyebutkan menjelaskan tentang hadis ini di sini eh, Ummu Hani mengatakan fasabbaha tsamaniya rakaatin. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mandi tadi Rasul salat delapan rakaat. Ini wa mintas min tasmiyati syai'i bi ba'di afradihi. Fatusamma salatu subhah wa tusamma sujdah. Nah, jadi dalam istilah balaghah ya. Kan tadi secara bahasa sabbaha maknanya apa? Bertasbih. Lalu kalau secara bahasa, lalu Rasul bertasbih 8 rakaat. Maksudnya apa? Lalu Rasul sholat 8 rakaat. Kenapa ada ungkapan subhah tasbih di sini? Ini istilah kalau istilah balaghah namanya adalah menyebutkan sebagiannya untuk mewakili seluruhnya. Karena bagian dari sholat adalah tas tasbih. Jadi menyebutkan sebagiannya untuk mewakili seluruhnya. Zikrul juz wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian yang dikehendaki seluruhnya. Jadi Rasul bertasbih 8 rakaat, maksudnya Rasul uh, salat 8 rakaat. Disebutkan dengan tasbih karena memang ada dalam salat bagian tas tasbih. Jadi disebutkan demikian karena apa? karena sholat ada bagian tasbihnya. Maka menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Sebagaimana sujudah sujud. Lalu Nabi sujud delapan rokaat, Maksudnya apa? Sholat delapan rokaat. Disebutkan sujud karena ada bagian sholat namanya su, sujud. Maka disebutkan sebagian tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sama seperti lalu rokaat ini rokaat rokaatain. Lalu Nabi ruku dua rokaat. Maksudnya apa? Salat dua rokaat. Disebutkan ruku bagian dari salat, tapi yang dimasukkan adalah semua salat tadi. Zikrul juz wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimasukkan adalah keseluruhan. Sama kayak ungkapan kita sehari-hari ya. Mana kita misalnya ada kawan, lawas kada kita lihat. Mana si fulan nih? Kada kita lihat batang hidungnya. Apakah yang maksudkan cuma batang hidungnya? Kada tapi kesu, keseluruhan. Itu namanya zikrul juz wa irodatul kul. Menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Dan bilangan ini, bilangan Rasul mengerjakan 8 rokat di hadis ini, ini ter, ini masuk dalam keumuman perkataan Aisyah ketika Rasul salat yang 4 rokaat dan beliau bisa menambah lebih dari 4 rokaat. Maka termasuk di dalamnya 8 rokaat. Kemudian kata Ummu Hani mengatakan, "Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattu akhaffa minha, ghairu annahu kana yutimmu ruku' was sujud." Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sebuah salat yang sama sekali lebih pendek daripada yang beliau lihat ketika itu delapan rakaat. Tetapi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Di sini Ummu Hani menekankan bahwa tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan ruku dan sujudnya. Walau alam bisa jadi karena orang itu banyak tidak apa tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ketika sholatnya pendek, cepat pulang, tidak memperhatikan tumak ninah, ruku dan sujud. Makanya Ummu Hani di sini menekankan walaupun itu ringkas, pendek, bahkan itulah yang saya lihat sangat pendek yang dikerjakan oleh Nabi tetapi beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya. Karena memang kebanyakan orang itu ketika sholatnya cepat ya, atau kita rawih misalnya, <laughs> maka terkadang tidak memperhatikan ruku dan sujud. Kemudian kata Syekh menyebutkan ay annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu fiha illa annahu kana yarka'u hatta yatma'inna raki'an wa yasjudu hatta yatma'inna sajidan wa hadha takhfif khilafu salatihi sallallahu alaihi wasallam bil laili fa innahu kana yutiluha kama sabaqa bayanuh. Kata Syekh menyebutkan maksudnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meringankan padanya pada salat sunnah duha tadi. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku sampai tumak ninah dalam rukuknya dan sujud sampai tumak ninah su sujudnya walaupun ringkas pendek maka harus tetap diperhatikan tumak ninah ketika ruku dan sujud. Dan ini banyak yang ya seperti itulah ya. Kadang terlalu cepat maka rukunya kepada tumak ninah, kemudian sujudnya tidak tumak ninah. Ya mungkin kita eh, apa namanya beranggapan kalau kita di sini kada ya. Tapi kalau pian salat di luar aja pian. Salat yang ya, di tempat-tempat lain ya. Kadang kita ngos-ngosan, mengejar imam. <laughs> Makanya di antara cara untuk kita sholatnya khusyuk, maka berpilih-pilih imam. Walaupun terjauh kepada apa Yang penting kita bisa khusyuk dalam sholat. Contoh misalnya kita berada di komplek, ada musola di situ. Imamnya Rosigin kalah di balap sidin. <laughs> Ini ungkapan saja pula. Maksud ulun karena kita ngos-ngosan. Mengejar imam itu ngos-ngosan. Apalagi kita berusaha khusyuk, bacaan sholat kita kan nggak cepat-cepat, kita berusaha santai. Karena kita berusaha khusyuk. Tapi karena imamnya cepat, kita otomatis mengikuti imam. Ya. Kita ngos-ngosan, Pak. Bukan cuma yang sudah tua, yang muda pun ngos-ngosan. Kenapa? Karena imamnya cah, cepat. Itu sholat fardu lagi. Apalagi sholat kalau sidin jadi imam ketika sholat sunnah. Ya. Sholat fardu saja sangat cepat demikian. Ya. Apalagi sholat sun, sunnah ketika sidin jadi imam tarawih, cepat lagi. <laughs> itu yang kita sayangkan ya. Terkadang, makanya seorang yang imam itu harus fakih minimal dia mengetahui tentang hukum masalah menjadi imam. Dia harus memperhatikan keadaan jamaahnya. Tidak sangat cepat, tidak sangat lam, lambat. Kasihan yang Tuhan kalau kecepatan. Ngos-ngosan sidin. Ketika ingin mengimbangi atau mengikuti imam-imamnya. Maka termasuk yang khusyuk di dalam sholat ya. Maka kita mencari imam yang e, bacaannya bagus, tidak tergesa-gesa, sekalipun lebih jauh daripada yang di tempat kita. Karena kita ingin mencari apa? Khusyuk, kekhusyuan dalam sholat. Jadi khusyuk itu adalah haruhnya sholat. Seseorang dinilai pahala sedikit banyak lewat khusyuknya. Kalau khusyuk kita hilang karena imamnya kecepatan, ya, maka kita harus mencari imam yang yang lebih baik, yang memperhatikan masalah kemaslahatan jamaahnya. Jadi ini sangat penting bagi kita menjadi imam atau bermakmum kepada seseorang. Maka carilah imam yang bagus bacaannya, kemudian yang tenang ketika sholat. Kan kayak tergesa-gesa, kayak diburu-buru kita jadinya. Dan itu banyak Pak, eh. <laughs> tidak sedikit. Dan ya, mungkin kalau di sini, masya Allah nyaman banget di sini tenang. Kita kada kita kada tergesa-gesa, tidak buru-buru. Kita bisa merenungkan apa yang kita baca. Kalau cepat maka bagaimana kita bisa merenungkan apa yang kita baca? Maka ini sangat penting ketika kita sholat ber berjamaah. Jadi kalau sholat eh, sunnah terlebih adalah sholat duha atau yang dikerjakan di siang hari maka diringankan tetapi harus memperhatikan ruku dan sujudnya sehingga dia harus bertumakninah. Wahada takhfif dan eh, pendeknya ini atau keringanan ini atau ringannya sholat duha ini ini berbeda dengan sholatnya Nabi di malam hari. Ini sebaliknya ya. Kalau di siang hari atau sholat duha maka pendek tapi kalau di malam hari maka disunahkan dianjurkan untuk memperpanjang. Ini sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada kita mengambil dari tiga hadis ya dari bab ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan kita sangat ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ulun sampaikan, yang pian dapatkan bisa kita amalkan, bisa kita amalkan. Itulah hakikat dari ilmu. Tatkala ilmu itu bisa diamalkan, ketika ilmu ilmu itu diamalkan maka akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ilmu itu adalah diamalkan, maka pasti menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Al-ilmu laisa bi kathratir riwayah, innamal ilmul khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan riwayat. Pian hafal Al-Qur'an, pian banyak dapat pian banyak hafal hadis. Bukan itu, tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ilmu itu menumbuhkan rasa takut? Kalau diamalkan. Pian hafal Quran tapi, tapi cuma satu juz misalnya. Surah juz 30. Tapi pian tahu artinya, tahu maknanya, pian amalkan semua kandungan satu juz itu. Maka itulah yang disebut dengan il, ilmu